mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan seluruh manusia tanpa terkecuali karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia bukan hanya untuk umat Islam Nabi SAW mengatakan wa bu'ithu linnasi ammah aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia semuanya beruntunglah orang-orang yang di dalam kehidupannya mencontoh dan meniru, meneladani, mengikuti suri tauladan manusia tersebut yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang tidak akan ada jalan menuju surga Allah dan tidak akan ada jalan menuju ridho Allah kecuali dengan cara mengikuti, meneladani, mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh jalan ke surga tertutup kecuali jalan yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Faati abwabal jannati faastaftihuha." Saya akan mendatangi pintu-pintu surga dan saya akan minta kepada penjaga pintu surga untuk dibukakan pintu surga tersebut. Jadi Nabi Muhammad yang akan mendatangi pintu-pintu surga dan minta kepada penjaga-penjaga pintu surga yaitu para malaikat penjaga-penjaga pintu surga untuk dibukakan fayaqulu man ant penjaga pintu surga berkata kepadaku siapa engkau karena malaikat-malaikat penjaga pintu surga tidak pernah turun ke bumi untuk bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun di dalam berita mereka tahu bahwa Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berita itu kepada mereka Rasul Allah, kekasih Allah, orang yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Namun mereka tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad dan tidak pernah melihat wajah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu man ant? Malaikat penjaga pintu surga berkata, "Man anta?" Engkau siapa? Fa Muhammad. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Saya adalah Muhammad." Fayaqul berkata malaikat penjaga pintu surga ketika mendengar Nabi Muhammad mengatakan saya adalah Muhammad berkata fayaqul ia akan berkata bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak sesungguhnya aku telah diperintahkan oleh Allah agar tidak membukakan pintu ini kecuali yang datang meminta bukakan pintu itu adalah engkau wahai Muhammad Bika umirtu dengan engkaulah aku diperintahkan Allah Allah aftaha agar aku tidak boleh membukakan pintu surga li ahadin kepada siapapun qablak sebelum engkau yang datang minta untuk dibukakan pintu itu. Di dalam hadis ini para ulama ahli hadis, para ulama pensyarah hadis hadis Nabi saw, mengatakan ini menandakan bahwa semua jalan ke surga hanya dengan mengikuti Nabi Muhammad saw baru seseorang akan sampai ke surga Allah kalau tidak mentaati meniru dan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka itu tidak akan membawa seseorang ke surga Allah subhanahu wa taala dan ditambah dengan hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu man ata'ani dakhalal jannah barang siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga wa man asani faqad aba barang siapa yang menyelisihi perintahku berbeda dengan apa yang aku ajarkan faqad aba sungguh dia adalah orang yang enggan untuk masuk surga Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat. Di dalam Al-Qur'an di awal surat Al-Baqarah Allah tabaraka wa taala menyampaikan firman-Nya tentang orang-orang yang bertakwa. Dan saya yakin mayoritas kita atau semua kita yang hadir Bapak-bapak dan ibu-ibu hafal awal-awal daripada surat Al-Baqarah itu. Di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif lam mim. Tidak ada yang tahu apa arti alif lam mim dan Rasulullah SAW pun tidak pernah menerangkan kepada kita di dalam hadis-hadis beliau yang mulia ketika beliau menerangkan ayat-ayat Allah tidak pernah menerangkan apa makna daripada alif lam mim itu sehingga menjadi rahasia rahasia Allah apa makna alif lam mim dan tidak ada satu kitab tafsir pun dari tafsir-tafsir yang pernah kita baca dan kita miliki yang mengerti dan menguraikan apa makna huruful muqatta'ah yang ada di awal-awal surat Al-Qur'an. Alif lam mim, tidak ada yang tahu artinya. Dan ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabu la raiba fih. Ini adalah kitab yaitu Al-Qur'an la raiba fihi tidak ada keraguan sedikit pun di dalam kitab ini semuanya kebenaran tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya tidak ada kekeliruan sedikit pun di dalamnya hudan lil muttaqin sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa disebut orang yang bertakwa di dalam ayat ini bukanlah Al-Qur'an diturunkan khusus untuk mereka. Begitu para ulama ahli tafsir menerangkannya seperti Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa, Al-Qur'an tidak khusus untuk orang yang bertakwa. Kenapa mereka disebut oleh Allah di dalam ayat ini? Kenapa hanya orang yang bertakwa yang Allah sebut? Kata para ulama ada dua sebab. Sebab yang pertama, merekalah orang-orang yang mengambil petunjuk dari Al-Qur'an. Mereka lah orang-orang yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Dalam bahasa lain, saya ingin mengatakan kepada kita, ma'asyal muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah yang telah menyatukan jasad kita di masjid ini, kelak menyatukan jasad kita di surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Quran tidak hanya untuk orang yang bertakwa, Al-Quran diturunkan untuk seluruh manusia sebagaimana ayat yang masyur yang banyak dihafal oleh kaum muslimin syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-quran hudan linnas bulan ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran petunjuk untuk manusia semua manusia annas seluruh manusia dan saya menemukan sebuah tulisan dari ulama di abad yang ke-9 di dalam sebuah kitab berjudul Ighathatul Lahafan pengarang kitab tersebut mengatakan kalimat annas di dalam bahasa Arab mencakup manusia dan jin. mencakup maknanya manusia dan jin, tidak hanya manusia. Jadi ketika Allah mengatakan ya ayyuhan nas wahai yang sering kita terjemahkan di dalam terjemahan kita wahai manusia Qul a'udzu rabbin nas Rabbnya manusia malikin nas rajanya manusia ilahin nas ilahnya manusia sering diterjemahkan manusia tapi beliau mengatakan annas di dalam bahasa Arab pada dasarnya maknanya mencakup manusia dan jin. Dan memang dakwah Nabi Muhammad tidak hanya kepada manusia, tapi juga kepada jin. Jin juga merupakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hudan linnas petunjuk untuk manusia dan jin. Namun karena kita tidak tahu alam jin dan kita berhadapan dengan alam manusia, kita tidak bisa melihat jin, jin bisa mendengarkan kita, kita tidak bisa mendengarkan mereka, kita tidak bisa melihat jin, jin bisa melihat kita, maka pembicaraan kita kepada manusia dan terarah kepada jin. Kalau saya di mesin ini ada jin yang hadir, dia pasti mendengarkan apa yang kita ucapkan dan melihat bagaimana keadaan kita sekarang. Hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Berarti Al-Quran diturunkan untuk seluruh manusia. Namun di dalam ayat ini, hudan lil muttaqin, petunjuk untuk orang yang bertakwa, seolah-olah bertabrakan. Ini untuk manusia di ayat dalam surah Al-Baqarah. Setelah Allah bicara tentang puasa Ramadan, untuk manusia. Di dalam ayat ini surah Al-Baqarah di awal hudan lil muttaqin, petunjuk untuk orang yang bertakwa. Maka maknanya adalah disebut orang yang bertakwa bukanlah Al-Quran untuk mereka saja dan tidak untuk yang lainnya. Bukan itu maknanya. Mereka disebut karena mereka lah orang-orang yang bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran. Ja'alani Allah wa iyyakum minal muttaqin. Atau yang kedua kata para ulama, Allah sengaja menyebut mereka untuk memuliakan mereka. Bukan untuk hasar, bukan untuk hanya kepada mereka lah Al-Quran diturunkan, tidak. Tapi disebut mereka yang bertakwa saja, sementara yang lainnya dari manusia yang tidak bertakwa atau jin yang tidak bertakwa tidak disebut karena Allah ingin memuliakan orang-orang yang bertakwa. Dan dikarenakan hanya mereka lah yang mampu untuk mengambil Al-Quran sebagai petunjuk, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupannya. Siapa orang yang bertakwa? Allah sebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa di dalam ayat seterusnya. Dan ciri yang pertama yang Allah sebutkan di dalam ayat ini tentang ciri orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu ciri yang utama dari ciri orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan hal yang gaib keimanan di dalam dada, akidah. Disebut dalam bahasa sekarang akidah, keyakinan dan keimanan yang ada di dalam dada. Karena iman letaknya di dada. Letaknya di hati. Lihat rukun rukun iman yang enam. Semuanya amalul qalb, amalan-amalan hati. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Kelima, keenam, enam rukun iman semuanya hampir semuanya gaib. Hampir semuanya gaib. Allah, siapa di antara kita yang pernah bertemu dengan Allah? Enggak ada. Enggak ada manusia yang pernah melihat langsung Allah. Tidak ada. Gaib. Allah berada di alam yang tidak bisa kita lihat dengan mata, tidak bisa kita dengar suaranya dengan telinga kita, tidak bisa kita raba. Gaib. Di luar kemampuan indera manusia untuk melihat, mendengarkan, bertemu dengan Allah. Dan tidak ada seorang manusia pun yang bertemu dengan Allah. Dalam arti kata bertemu, melihat Allah. Yang mendengarkan suara Allah ada tiga nabi yang mendengarkan langsung suara Allah ketika Allah berbicara ada tiga orang nabi. Nabi Adam alaihissalam ketika beliau berbicara dengan para malaikat Allah subhanahu wa taala juga Allah berbicara kepada Nabi Adam Nabi berbicara berbicara kepada Allah kemudian Nabi Musa di bukit Tursina dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul kita tercinta ketika Isra dan Mi'raj ini tiga nabi yang pernah mendengar langsung perkataan-perkataan Allah, ucapan-ucapan Allah. Namun melihatnya tidak pernah. Karena Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim berkata, "Ya'lamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu." Ketahuilah bahwa kalian tidak akan pernah bisa melihat Rob kalian sampai kalian wafat. Di dunia ini tidak akan ada yang bisa melihat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada malaikat, malaikat gaib. Berada di alam yang gaib, bukan alam kita. Mereka diciptakan dari cahaya, sebagaimana yang dikatakan Nabi SAW dalam hadis yang sahih Khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqatil jannu min naris samum. Dan diciptakan jin dari api yang sangat panas. Wa khuliqa Adam mimma qad wusifa lakum. Dan diciptakan Adam dari sesuatu yang telah diterangkan kepada kalian keterangannya, yaitu diciptakan dari dari tanah. Dan kita tidak pernah bisa melihat malaikat. Tidak pernah bisa mendengar suara para malaikat. Gaib. Gaib, malaikat gaib. Semua malaikat gaib. Iman kepada kitab yang tidak gaib Al-Qur'an. Selain Al-Qur'an gaib. Kita tidak bisa bertemu lagi mana itu Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Nabi Isa Mana itu Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa? Mana itu Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Nabi Daud? Mana suhuf lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Musa? Dan para ulama berbeda pendapat. Apakah suhuf Musa adalah Taurat atau tidak? Ada yang mengatakan suhuf Musa adalah Taurat dan ada yang mengatakan Taurat tersendiri, suhuf tersendiri. Karena disebut dua di dalam Al-Quran Ada disebut Taurat Ada disebut Suhufi Ibrahim wa Musa Di dalam surat Al-A'la Sabihisma Rabbika Al-A'la Di akhirnya Suhufi Ibrahim wa Musa Lembaran-lembaran yang Allah berikan kepada Ibrahim Dan kepada Musa Tak ada seorang pun di antara kita Yang bertemu dengan kitab-kitab suci itu Kita hanya bertemu dengan satu kitab yaitu Al-Quran Sementara yang lainnya gaib para rasul gaib. Tak seorang pun di antara kita yang bertemu dengan rasul. Kalau ataupun ada di kota Madinah kuburnya. Rasulnya kita tidak pernah bertemu dengan beliau. Yang ada adalah sirah nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammadnya bagi kita adalah gaib. Beliau sudah masuk dalam alam barzakh, di alam kuburnya. Tidak pernah bertemu dengan kita. Tidak pernah kita melihat Nabi Muhammad SAW dan tidak pernah kita dengar suaranya, tidak pernah kita bisa bersalaman dengan beliau ketika hidup. Gaib. Seluruh para nabi dan para rasul. Kemudian hari akhir gaib juga. Kemudian qadar dan qadar gaib juga. Ciri orang-orang yang bertakwa yang pertama dan ini ciri yang paling penting dari ciri orang yang bertakwa, orang-orang yang benar-benar beriman kepada yang gaib itu. Akidah mereka benar-benar yakin kepada seluruh yang gaib. Kemudian berikan tanda kutip gaib yang telah Allah terangkan keberadaannya dan telah diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keberadaannya ada. Tak semua yang gaib, Pak. Tidak semua cerita gaib harus kita imani. Tidak semua informasi di dunia gaib bisa kita yakini. Namun yang gaib yang dimaksud di dalam ayat ini masalah-masalah gaib yang Allah telah terangkan kepada manusia. Masalah-masalah gaib yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah sampaikan kepada manusia. Selain daripada itu, yang gaib belum boleh kita tidak boleh kita imani dan kita yakini. Kalau tidak ada keterangannya tentang yang gaib ini di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Keimanan kita kepada yang gaib hanya boleh kepada yang gaib yang Allah telah terangkan, yang gaib yang Rasulullah SAW telah terangkan. Ketika Allah bercerita tentang malaikat dan Allah menyebut Raqib, Atid, ada malaikat pencatat Raqib dan Atid kita beriman. Ada malaikat yang mencatat amalan kita Raqib dan dan Atid. Kemudian Allah berbicara tentang Jibril di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad bicara tentang Jibril. Kita beriman kepada adanya malaikat Jibril. Nabi uh, di dalam Al-Quran Allah bicara tentang Mikail. Kita beriman dengan adanya Mikail. Di dalam hadis tidak ada di dalam Al-Quran Nabi Muhammad bicara tentang Israfil. Kita beriman tentang adanya malaikat Israfil karena disebut oleh Nabi saw di dalam hadis. Malaikat Ridwan, yang kita tahu yang saya sampai ilmunya kepada ilmu yang ada pada saya Bapak dan Ibu tidak ada di dalam Al-Qur'an sebutan kalimat malaikat ridwan dan tidak ada di dalam di dalam hadis sebutan kalimat malaikat ridwan. Yang sering diyakini kaum muslimin, malaikat ridwan ini adalah malaikat yang bertugas untuk menjaga pintu pintu surga. Tidak ada. Malaikat Malik ada di dalam Al-Qur'an. Wanadau ya maliku di alaina rabbuk. Mereka memanggil-manggil yaitu penduduk-penduduk neraka memanggil-manggil malaikat Malik, ya Malik, wahai Malik. Ada di dalam Al-Qur'an nama malaikat Malik yang bertugas di neraka. di alaina rabbuk. Wahai Malik, mintalah kepada Robmu yaitu kepada Allah agar Allah membunuh kita saja, mematikan kita saja. Ini permintaan penduduk neraka. Di dalam Al-Qur'an Allah terangkan, penduduk neraka minta kepada malaikat Malik, wahai Malik, minta kepada Allah, jangan lagi azab kami. Matikan saja kami sudah. Bunuh kami semuanya, matikan. Itu yang mereka inginkan. Qala malaikat Malik berkata, "Innakum kisun, kalian akan tetap seperti ini selama-lamanya." Ada keterangannya di dalam Al-Quran. Namun penyebutan nama malaikat Ridwan sejauh ilmu saya yang tidak terlalu banyak tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Kita tidak yakini ada malaikat bernama Ridwan. Tetapi Nabi menyebut penjaga-penjaga surga, penjaga-penjaga pintu surga, dan di dalam Al-Quran juga ada penjaga-penjaga pintu surga dan penjaga-penjaga pintu neraka. Di dalam surat Az-Zumar, di akhir-akhir surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang penjaga-penjaga pintu. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Ketika penduduk-penduduk neraka datang ke neraka, dibukakan pintu neraka dan berkata kepada mereka penjaga-penjaga pintu neraka. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yundhirunakum liqa'a yaumikum hadha tidakkah pernah datang kepada kalian pemberi peringatan kepada kalian dari jenis kalian sendiri dari jenis kalangan kalangan manusia yang telah memperingatkan kalian akan marah bahaya pertemuan kalian dengan Rob kalian pada hari ini ini perkataan penjaga-penjaga pintu neraka kepada orang-orang yang akan masuk neraka semoga kita tidak termasuk mereka amin ya rabbal alamin ketika Allah berbicara tentang penduduk surga hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin ketika penduduk surga sampai di pintu-pintu surga dibukakan untuk mereka pintu-pintu surga setelah yang pertama kali membukanya adalah Nabi Muhammad dalam hadis yang kita bacakan tadi dibukakan pintu surga oleh para malaikat kepada banyak malaikat penjaga pintu surga wa dan malaikat-malaikat penjaga pintu surga berkata kepada penduduk surga salamun alaikum keselamatan untuk kalian selamat kalian sudah selamat Tibutum kalian suci untuk selama-lamanya fadkhuluha khalidin masuklah kalian ke dalam surga ini kalian akan kekal di dalamnya ada di dalam ayat ini surat Az-Zumar Allah menyebut penjaga-penjaga pintu surga penjaga-penjaga pintu neraka dan ada di dalam ayat penamaan malaikat neraka dengan malaikat Malik. Namun malaikat Ridwan tidak ada. Sini sejauh yang yang ada kita memiliki ilmunya dalam masalah ini. Dalam hal ini saya ingin mengatakan bahwa ini yang ada di dalam ayat Al-Quran yang kita temukan. Ini yang ada di dalam hadis Nabi SAW yang kita temukan. Kita cukup kita beriman sampai kepada apa yang diterangkan oleh Allah, apa yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Kemudian tentang para nabi dan para rasul. Allah berbicara tentang para nabi dan para rasul di dalam ayat ayat Al-Qur'an ada 25 nabi dan rasul. Kemudian Allah mengatakan kepada kita di dalam Al-Qur'an juga, kami telah utus rasul-rasul kami, sebahagiannya kami ceritakan kepada kalian, kepada engkau wahai Muhammad dan sebahagiannya tidak kami ceritakan. Maka kita imani ada nabi-nabi dan rasul lain selain 25 yang kita ketahui namanya, namun kita tidak tahu siapa nama nabi-nabi itu, siapa nama rasul-rasul itu. Karena Allah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW di dalam Al-Quran Sebahagian yang kami ceritakan kepada kalian Sebahagian yang tidak kami ceritakan kepada kalian Siapa mereka Dan di dalam hadis riwayat Imam Bazar Jumlah Nabi yang pernah Allah utus ke permukaan bumi 25, 24 ribu orang Jauh lebih banyak daripada yang namanya kita kenal. Dan jumlah rasul yang Allah utus ke permukaan bumi 131 orang. Dan hadisnya sahih riwayat Imam Bazzar. Jumlah para nabi dan para rasul. Intinya adalah kita tidak bertemu dengan para nabi itu. Dan kita tidak bahkan tidak tahu siapa namanya. Banyak di antara mereka yang kita tidak tahu siapa namanya. Namun kita imani ada nabi yang diutus oleh Allah kepada umat-umat sebelum kita namun kita tidak tahu siapa namanya. Kita imani cukup dengan keimanan yang telah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Tentang akhirat juga demikian. Kita tidak akan beriman kecuali dengan apa-apa yang Allah terangkan di dalam Al-Qur'an dengan apa-apa yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis. Ada keterangannya di dalam ayat Al-Quran, ada keterangannya di dalam hadis Nabi, baru kita mau mengimani. Makanya di sini kita ingin katakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan gaib bukan seluruh yang gaib. Namun yang gaib yang Allah pernah terangkan. Yang gaib yang Rasulullah SAW pernah sampaikan. Karena di dunia kita sekarang Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah kita akan bertemu dengan orang-orang yang bercerita tentang masalah gaib. Namun tidak ada keterangannya di dalam Al-Qur'an. Tidak ada keterangannya di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya masalah gaib. Namun keterangannya tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an, tidak ditemukan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu terjadi, kewajiban orang mukmin adalah tidak mempercayainya. Karena akidah, keyakinan kita jangan sampai kita meyakini sesuatu yang Allah belum pernah terangkan kepada kita. Jangan pernah kita meyakini sesuatu yang Nabi SAW tidak pernah terangkan kepada kita. Karena disitulah syaitan akan membuat jebakan-jebakan. Syaitan akan membuat perangkap-perangkap untuk menarik kita keluar dari akidah yang benar. Dan ketahuilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akidah ini pondasi amalan. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di kota Mekah, fokus utamanya pembenahan akidah. Agar akidah-akidah orang Quraisy ini selamat dari akidah-akidah yang salah. Meyakini bahwa Lata punya kekuatan gaib punya kemampuan untuk memberkahi rumah tangga, menyembuhkan penyakit, menyelamatkan perjalanan. Demikian juga dengan Uzza, demikian juga dengan Hubal, demikian juga dengan Isaf dan Nailah dan ratusan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Lebih daripada 360 berhala diyakini oleh orang Quraisy punya kekuatan gaib, punya kemampuan-kemampuan yang luar biasa sehingga mereka ketika akan pergi bersafar berniaga, mereka pergi ke berhalanya. Lalu beristiqsam di situ. Mengundi. Kalau yang kemudian keluar adalah panah yang menyatakan silahkan berangkat, mereka yakini berhala mereka telah memberikan berkah, memberikan uh, memberikan kepada mereka restu untuk berangkat dan mereka yakin perjalanan mereka ini akan aman dan kemudian akan mendatangkan keuntungan perniagaan mereka baru kemudian mereka berangkat namun kalau kemudian yang keluar anak-anak panah yang mengatakan jangan berangkat mereka tidak mau berangkat kenapa mereka yakin karena mereka yakin bahwa berhala mereka ini punya kekuatan gaib keakidah dan keyakinan mereka ini batil kenapa karena Allah tidak pernah mengatakan dan Allah menjadikan perbuatan mereka kepada berhala ini perbuatan syirik. Dan Allah menjadikan Lata, Uzza, mana tiga berhala paling besar yang berhalanya orang Quraisy Allah sebut di dalam Al-Qur'an. Tempat di mana orang Quraisy melakukan kesyirikan-kesyirikan, melakukan sesajian-sesajian. Di dalam surat An-Najm Allah katakan itu. Afara'aitumul Lata wal Uzza Tidakkah kalian melihat kepada Lata dan kepada Uzza? Wa manata tsalitsatal ukhra dan tidakkah kalian melihat kepada mana berhala Quraisy yang ketiga? Ini tiga berhala Quraisy yang disebut oleh Allah. Lata, Uzza dan dan Manah. Dan sangat sedikit kaum muslimin yang tahu bahwa ternyata dari yang tiga ini yang berhala berbentuk patung hanya Manah. Berhala berbentuk patung Manah Lata, Uzza, Manah. Manah inilah berhala yang berbentuk patung. Dan ini patung yang pertama kali dibawa ke jazirah Arab oleh seseorang lelaki bernama Amar bin Luhai al-Khuzai dan mengajak orang Arab untuk bertakarrub, beribadah, memberikan sesajian karena meyakini patung ini patung yang luar biasa. Akhirnya disembah oleh orang-orang Quraisy. Hanya mana dari tiga nama ini Adapun Lata dan Uzza bukan berbentuk patung. Lata itu kuburan. Kuburan yang dikeramatkan oleh orang Quraisy. Asal usul Lata adalah seorang laki-laki yang dianggap di kota, di, di kota Mekah lelaki yang sangat soleh. Dia melakukan amalan yang luar biasa hebat. Lata nama seorang lelaki dia melakukan amalan yang sangat hebat. Apa yang dia lakukan? Di dalam sirah nabawiyah, sejarah-sejarah sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa Lata ini bekerja bekerja dapat keuntungan dia simpan, bekerja bekerja dapat keuntungan dia simpan. Di samping memberikan nafkah kepada dirinya dan kepada keluarganya, sisanya dia simpan. Berusaha dapat keuntungan dia simpan. Sehingga ketika datang musim haji, Simpanannya tadi dia buatkan makanan untuk dibagi-bagikan kepada jemaah haji yang datang pada tahun itu. Itu terus yang dia lakukan setiap bertahun-tahun dalam kehidupannya. Dan sehingga dia mendapatkan gelar sebagai orang soleh yang luar biasa di tengah orang Quraisy. Ketika dia meninggal, kuburannya dikeramatkan orang Quraisy sebagai kuburan orang soleh. Inilah Lata. Adapun Uzza juga bukan patung. Uzza adalah pohon keramat. Dia tidak patung, dia pohon keramat. Di mana pohon itu bisa di, di pohon besar, kemudian dari atas pohon itu terdengar suara-suara. Yang diyakini oleh orang Quraisy ini adalah pohon keramat, tempat mereka di mana mereka mengirimkan sesajian kepada penghuni pohon keramat itu. Ini tiga berhala Quraisy. Yang ingin kita katakan adalah orang Quraisy meyakini ini kuburan keramat. Ini adalah pohon keramat. Ini adalah batu keramat. Sementara itu tidak pernah Allah terangkan di dalam Al-Qur'an. Rasulullah SAW tidak pernah menyebutnya. Datanglah kesalahan dan datanglah ke kesesatan orang-orang Quraisy. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh meyakini sesuatu hal yang gaib kecuali ada keterangannya di dalam Al-Qur'an, ada keterangannya di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak jangan. Tidaklah kesyirikan orang yang syirik kecuali karena mereka meyakini sesuatu yang tidak pernah Allah terangkan dan tidak pernah Rasulullah terangkan. Lihatlah orang-orang penyembah api, bagaimana keyakinan mereka akan kehebatan api. Tidak pernah ada keterangannya di dalam Al-Quran. Lihatlah orang-orang yang mengibadati matahari. Bagaimana mereka menjadikan matahari adalah Tuhan yang harus mereka sembah, yang mereka harus ruku kepadanya setiap pagi. Padahal keyakinan seperti itu tidak pernah Allah sampaikan dan tidak pernah Rasulullah sampaikan. Yang Allah sampaikan tentang matahari dia adalah ciptaan Allah, ciptaanku kata Allah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah matahari dan bulan siang dan malam. Makhluk Allah ciptaan Allah, dia ciptaan Allah bukan dia pencipta. Lihatlah bagaimana orang-orang di India menyembah sapi karena keyakinan mereka keyakinan mereka akidah mereka tentang sapi bahwa sapi ini adalah Tuhannya mereka akhirnya menyembah sapi dan di India juga penyembah-penyembah monyet penyembah-penyembah tikus ada keyakinan-keyakinan. Di Indonesia, di sebagian daerah Sumatera Utara penyembah cicak. Di Sumatera Utara ada orang yang menjadikan cicak ini adalah makhluk keramat yang luar biasa. Sehingga rumah-rumah mereka harus ada anyaman berbentuk cicaknya. Ini keyakinan-keyakinan. Kenapa? karena mereka meyakini sesuatu yang gaib yang Allah tidak terangkan, Rasul tidak terangkan, iblis masuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan sedikit daripada apa yang kita sampaikan ini setelah salat Isya dan kemudian kita lanjutkan dengan jawab insyaallah taala. wassallallahu sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad.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 Dan banyak contoh seperti yang tadi kita bawakan di awal daripada akidah-akidah orang-orang kufar yang ingkar kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala mengimani akan adanya ilah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala ada yang menyembah sapi ada yang menyembah matahari ada yang menyembah api ada yang menyembah Nabi Isa menyembah Nabi Musa menyembah Uzair dan yang lainnya kalau itu berbicara tentang orang yang di luar agama Islam maka umat Islam pun berhati-hati. Jangan sampai dia meyakini sesuatu masalah gaib yang itu tidak ada keterangannya di dalam Al-Qur'an dan tidak ada keterangannya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia bisa keliru di dalam akidahnya, di dalam keyakinannya. Imannya kepada yang gaib harus selalu diikat dengan Al-Qur'an dan hadis. Di zaman kita sekarang sekarang ini kita sedang menyaksikan marak-maraknya manusia sedang hobi kepada batu cincin. Dan kita mendengar adanya sebagian kaum muslimin yang punya keyakinan-keyakinan tertentu bahwa jenis batu cincin yang ini bisa untuk digunakan untuk berniaga dan membuat perniagaan kita akan laris Rezeki kita akan mudah. Kalau batu cincin jenisnya yang ini, maka ini untuk menjaga keamanan. Ini masuk di dalam apa yang kita katakan tadi. Bahwa seorang muslim mempersilahkan ke dalam akidahnya sesuatu yang tidak ada keterangannya di dalam Al-Qur'an dan hadis. Dan dia meyakini sesuatu yang Allah tidak pernah berbicara tentangnya dan Rasulullah SAW tidak pernah berbicara tentangnya. Maka di sini datangnya perangkap-perangkap iblis waliyadzubillah. Adapun kalau kemudian menggunakan cincin karena cincin itu indah dipandang mata dan kemudian menjadikannya perhiasan di di tangan, maka ini boleh. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah juga memakai cincin sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam pernah memakai cincin. Akan tetapi tidak memiliki keyakinan-keyakinan seperti yang dimiliki oleh sebagian kaum muslimin sekarang tentang jenis-jenis batu cincin tertentu. Yang saya secara pribadi tidak mengerti tentang keyakinan-keyakinan itu, jenis batu cincin apa yang diyakini untuk apa, jenis batu cincin apa yang diyakini untuk apa. Sehingga kita mendengar ada batu cincin yang harganya sampai 100 juta, 150 juta. Karena sudah diiringi dengan keyakinan-keyakinan. Lihat bagaimana Nabi SAW mendidik para sahabat tentang keyakinan mereka yang kuat bahwa tidak ada yang bisa memberikan mudarat apapun, tidak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kecuali Allah. Itu dipertontonkan oleh khalifah kaum mukminin yang kedua yaitu Umar. Ma'asyal muslimin Umar radhiyallahu anhu wa ardahu dan siapa yang tidak kenal siapa Umar? Keimanannya, ketakwaannya, ketaatannya yang luar biasa yang telah dididik dan dikader oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Umar radhiyallahu anhu akan mencium Hajar Aswad dan Hajar Aswad itu batu yang paling mulia di permukaan bumi nggak ada lagi batu yang lebih mulia daripada batu Aswad Hajar artinya batu, Aswad artinya hitam batu hitam yang ada di Ka'bah itu tidak ada lagi mulia daripada batu itu di permukaan bumi dan Hajar Aswad itu sendiri lebih mulia dari dinding-dinding Ka'bah itu. Karena dinding Ka'bah itu itu dibuat pada tahun dinding Ka'bah yang kita lihat sekarang itu dibuat pada tahun 60-an Hijriah. Karena bangunan yang pertama dibangun Nabi Ibrahim Ka'bah sudah direnovasi di zaman Nabi Muhammad berusia 35 tahun. Kemudian apa yang dibangun Nabi Muhammad Alaihi Wasallam kemudian direnovasi ulang oleh Abdullah bin Zubair pada tahun ke-50 Hijriah. Dan apa yang dibangun oleh Abdullah bin Zubair direnovasi oleh Hajat bin Yusuf pada tahun 60-an Hijriah. Dan itu yang bertahan sampai sekarang. Maka dinding-dinding Ka'bah yang ada sekarang itu itu adalah bangunan dari zaman Hajat bin Yusuf di tahun 60-an Hijriah. Namun Hajar Aswadnya dari zaman Nabi Ibrahim bahkan dari zaman Nabi Nabi Adam karena ada riwayat sahih dari riwayat Imam Bukhari bahwa Hajar Aswad adalah batu yang Allah turunkan dari surga bersamaan dengan Allah menurunkan Nabi Adam alaihi salam. Umar radhiyallahu anhu ketika akan mencium Hajar Aswad dia mengatakan kepada Hajar Aswad, ini a'lamu innaka la hajar." Aku tahu engkau itu hanya batu. La tanfa'u wa la tadur engkau tidak bisa memberikan manfaat, engkau tidak bisa memberikan mudarat. Laula anni raaitu Rasulullah SAW qabbalak ma qabbaltuk. Kalaulah bukan aku melihat Nabi menciummu, aku tidak akan cium kamu. Ini akidah. Karena Nabi tidak pernah memberikan keterangan kepada umat bahwa Hajar Aswad punya manfaat ini, punya berkah ini, nanti kalau dia dicium, maka hidup kita akan begini. Nabi tidak pernah terangkan itu. Sehingga Umar radhiyallahu mencium Hajar Aswad bukan mempertuhankan Hajar Aswad sehingga Hajar Aswad punya keberkahan keutamaan yang seperti keyakinan orang sebagian kepada sebagian bebatuan yang ada di permukaan bumi. Itu batu yang paling afdol. Umar mengatakan, kamu itu batu, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Dan ini akidah yang benar tentang batu. Karena batu bagian daripada ciptaan Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Saya cium kamu karena saya mengikuti Nabi saya, Rasul saya mencium kamu, maka saya cium kamu. Kalaulah bukan karena itu, saya tidak akan mau cium kamu, kata Umar Radiyallahu taala anhu. Ini akidah yang benar. Kenapa? Karena Umar radhiyallahu anhu tidak akan meyakini sesuatu yang Rasul SAW tidak akan tidak pernah sampaikan dan di dalam Al-Quran tidak ada keterangan begini para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhu memberikan pelajaran kepada kita dan apa yang dilakukan oleh Umar itu dituliskan di dalam Sahih Bukhari dituliskan di dalam Sahih Muslim dan riwayat-riwayat hadis Nabi lainnya sebagai bukti nyata bahwa para sahabat memiliki akidah yang kuat kepada hal yang gaib namun yang ada keterangannya saja daripada Al-Qur'an dan hadis namun sesuatu yang tidak ada keterangannya maka mereka tidak akan meyakini. Lihat betapa banyak umat Islam yang meyakini kalau seandainya ketika kita membangun rumah lalu rumah kita disembelihi oleh di, disembelihkan ayam lalu darah ayam itu dibasahi membasahi pondasi-pondasi rumah maka rumah kita akan selamat dari mara bahaya, jauh daripada penyakit-penyakit. Ini keyakinan tentang yang gaib yang di dalam Al-Qur'an tidak ada, yang di dalam hadis Nabi SAW tidak pernah ada keterangan. Maka anjuran kita kepada kaum muslimin jangan memasukkan ke dalam akidah kita sesuatu tentang hal yang gaib kecuali ada keterangannya dari Al-Qur'an, ada keterangannya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak sekali beredar di tengah kaum muslimin. Keyakinan-keyakinan yang ketika kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis kita tidak menemukan keterangannya di dalam Al-Quran dan kita tidak menemukan keterangannya di dalam hadis Nabi SAW kita tanyakan kepada para ahli ilmu mereka juga mengatakan tidak ada keterangannya di dalam Al-Quran dan hadis Ma'asyarul muslimin, Ma'asyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka selamatkanlah iman kita kepada hal yang gaib. Karena ini indikasi ciri utama orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Keimanannya kepada yang gaib kuat. Namun yang gaib yang telah diterangkan oleh Allah, yang gaib yang telah diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal ada keterangannya kita imani dengan penuh keyakinan walau kita tidak pernah melihatnya, walau kita tidak pernah mendengarnya. Namun Allah menerangkannya, Rasulullah SAW menyampaikannya kita imani. Allah berkata luas surga itu seluas langit dan bumi kita imani luas surga seluas langit dan bumi karena Allah menerangkannya di dalam Al-Quran Nabi mengatakan pintu surga ada delapan kita imani pintu surga ada delapan Allah mengatakan di dalam Al-Quran pintu neraka ada tujuh kita imani pintu neraka ada tujuh Allah mengatakan di dalam Al-Quran ada Baitul Ma'mur Ada sebuah rumah tempat ibadah Tempat beribadahnya para malaikat di langit yang ketujuh Nabi menerangkan setiap hari masuk 70 ribu malaikat beribadah di Baitul Ma'mur Dan kemudian keluar hari besoknya masuk 70 ribu malaikat lagi Sampai hari kiamat tidak ada yang dapat jatah dua kali Begitu banyaknya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari masuk Baitul Ma'mur 70 ribu malaikat. Hari besoknya 70 ribu dan sampai hari kiamat nggak ada yang dapat jatah dua kali. Berapa juta tahun? Begitu banyaknya malaikat. Karena Nabi telah menyampaikan seperti itu, maka kita imani. Nabi mengatakan pada hari akhirat, pada hari kiamat nanti akan didatangkan neraka jahanam. Neraka jahanam itu punya 70 ribu tali kekang. Tali kekangannya, tali pegangannya 70 ribu. Dan satu tali kekang neraka dipegang oleh 70 ribu malaikat. Kita imani itu. Kita imani bahwa seperti itulah nanti neraka jahanam akan didatangkan di Yomil Mahsyar. Memiliki 70 ribu tali kekangan, satu tali kekang dipegang oleh 70 ribu malaikat. Ada 4,9 miliar malaikat pegang neraka jahanam. Kalau seandainya tidak dipegang oleh para malaikat, maka dia akan menghanguskan seluruh yang hadir di padang mahsyar daripada manusia dan jin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita imani semua itu karena ada nabi kita sallallahu alaihi wasallam menerangkannya. Nabi Muhammad SAW menerangkan di dalam hadis bahwa di surga nanti penduduk surga bisa melihat Allah. Kita imani. Kita meyakini dengan keyakinan kita yang kuat bahwa di surga nanti penduduk surga bisa bertemu langsung dengan Allah dan melihat Allah Subhanahu wa taala di surganya. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan lahum ma yasha'una fiha ladaina mazid. Mereka mendapatkan apapun yang mereka inginkan di dalam surga dan kami ada tambahan untuk mereka. Dan tambahan itu ditafsirkan oleh Nabi SAW adalah melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak hal yang disampaikan oleh Nabi, disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dari hal yang gaib kita batasi keimanan kita kepada hal yang Allah sampaikan kepada apa yang Rasulullah SAW sampaikan jangan kita mau memasukkan ke dalam akidah dan keyakinan kita sesuatu yang tidak ada keterangannya di dalam Al-Quran dan sesuatu yang tidak ada keterangannya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW oleh karena itu pentingnya kita untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, agar kemudian akidah kita dan keyakinan kita tentang sesuatu yang gaib tidak keluar daripada jalurnya yang benar. Ini yang ingin kita tambahkan dari pembicaraan kita sebelumnya, semoga bermanfaat dan kita buka sesi tanya jawab bagi Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang memiliki pertanyaan dan kemudian kita ada ilmunya dari Al-Qur'an dan hadis untuk menjawabnya maka kita akan jawab namun kalau kita tidak ada ilmunya kita akan katakan wallahu taala alam. Allah yang lebih mengetahui. Silahkan kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu kaum muslim dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Silahkan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang, seseorang yang menikahkan, menikahkan orang lain, namun dia bukan wali hakim yang ditunjuk oleh pemerintah. Apakah pernikahannya sah? Ini pertanyaannya. Wali hakim Bapak maksud di sini adalah Bapak KUA. Jadi ada sebuah pernikahan terjadi wanita calon mempelai wanitanya ada diketahui orangnya mempelai laki-lakinya ada wali wanitanya ada wali ayah wanita atau abangnya atau adiknya yang akan menikahkan nggak ada tidak ada karena mohon maaf harus ada didudukkan permasalahan ada KUA yang menyaksikan kemudian mencatatkannya ada wali yang akan menikahkan Bapak dulu pernah menikah kan Siapa pernah menikah kan? Sudah menikah kan? Sudah. Siapa yang menjabat tangan bapak menikahkan itu siapa? Orang tua dari calon istri, orang tua dari calon istri. Sekarang orang tuanya itu nggak ada, berarti nggak ada wali, nggak ada wali. Cacat pernikahannya pak. Karena ada syarat sah nikah yang tidak terpenuhi. Wali daripada wanita tidak ada harus ada wali. Kemudian baik, tidak ada. Apakah wali yang ada ini dapat izin daripada wali aslinya untuk menikahkan? Misalnya orang tua wanita itu tidak ada di situ, namun di, di tempat lain, namun dia telah izinkan kepada orang tersebut, tolong saya wakil, tolong wakilkan saya untuk menikahkan putri saya di Pekanbaru. Ada? Tidak ada juga. Batal pernikahannya, Pak. Gak ada ya? Wanita ini punya orang tua? Punya abang, punya adik? Yang punya atau tidak? Pertanyaannya punya atau tidak? Yang nikah ini siapa pak? Kok sampai tetangga? Oh tetangga. Wajar kalau bapak nggak tahu. Oh ya. Kalau wali wanita itu ada kemudian tidak hadir menikahkan dan tidak ada izin untuk mewakilkan menikahkan maka ada syarat nikah yang batal yang tidak terpenuhi yaitu adanya wali yang menikahkan tidak ada ya wallahu alam yang saya tahu tidak sah pernikahannya karena wanita itu dinikahkan bukan oleh walinya orang lain nggak bisa menjadi wali yang tidak ada hubungan kerabat dengan wanita tersebut imam ayah atau abang atau adik yang laki-laki atau anak yang, penting sudah balik kemudian atau paman dari pihak ayah tidak boleh dari pihak ibu atau kakek itu boleh namun kalau tidak ada walinya maka dia menikah tanpa wali dan Nabi saw mengatakan dalam hadis yang sahih la nikah illa bi wali tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali tidak sah pernikahan seorang wanita kecuali dengan wali ada walinya yang menikahkan Wallahu taala alam. Kalau ada walinya, sekarang sudah selesai kita ada pertanyaan Bapak, ada walinya. Ada mempelai wanitanya, ada mempelai laki-lakinya. Kemudian ada maharnya. Kemudian ada ijab dan kobulnya Saya nikahkan Anda dengan putri saya, saya nikahkan Anda dengan kakak kandung saya bernama Fulanah binti Fulan. Saya nikahkan Anda dengan ibu saya kalau yang menikah adalah anaknya. Saya nikahkan Anda dan seterusnya. Kemudian saya terima pernikah kemudian ada maharnya, kemudian ada saksinya, sah pernikahan. Karena syarat-syarat sahnya nikah terpenuhi. Wallahu a'lam. Seandainya pernikahan pertama tidak sah, Terus? Yang pertama kan. Hmm. Kemudian mereka e, eh, menikah melalui valiake. Hmm. Sementara sampai sekarang apa? Akta juga nggak ada akta, akta nikahnya kan? Iya. Terus kita minta ulang lagi. Sementara pihak laki-laki katanya sudah mereka menyatakan itu sah. Oh ada ada keluarga yang menikah tanpa wali pergi ke negeri lain katanya nikah dengan wali di sana tapi tidak ada bukti juga gitu ya kewajiban orang tua dan keluarga perempuan mengingatkan wanita ini, kewajiban keluarga wanita mengingatkan wanita ini akan bahayanya kalau dia lanjutkan. Karena pernikahan itu tidak sah. Walinya ada, dia pergi. Ini yang istilah istilah orang sekarang nikah lari gitu ya. Padahal nikah duduk aja susah gitu. Ini nikahnya nikah lari. Kawin lari. Dan itu banyak dilakukan orang sekarang waliyadzubillah. Lemahnya iman, tipisnya iman membuat mereka mengabaikan hukum-hukum pernikahan waliyadzubillah sehingga apa yang mereka anggap sah tidak sah dan bagaimana nanti di akhiratnya apalagi mereka hidup bertahun-tahun apalagi sampai punya anak dan semacamnya ini bahaya besar oleh karena itu keluarga wanita memperingatkan ayah memperingatkan anak wanitanya abang memperingatkan kakak adik adik wanitanya yang si adik memperingatkan kakak wanitanya dan kalau mereka sanggup untuk memisahkan karena memang per kalau mereka sanggup untuk memaksa atau sedikit memaksa keluarga laki-laki untuk mengulang pernikahan itu yang paling afdol itu yang paling afdol namun kalau tidak naudzubillah min dhalik ini pernikahan yang tidak sah sama dengan perzinaan sama dengan perzinaan maka lanjutkan lagi usaha usaha dari pihak kaum wanita dari pihak keluarga wanita untuk meyakinkan uh, pihak laki-laki bahwa ini pernikahan tidak sah karena walinya ada dan nikahnya tanpa wali wali yang dibuat-buat sementara wali aslinya ayahnya ada abangnya ada adiknya ada yang laki-laki pamannya juga ada maka dia tidak berhak untuk pindah kepada wali hakim karena wali hakim Nabi katakan fas sultanu waliyu man la sultana lahu, man la waliya lahu. Wali sultan, wali hakim adalah untuk wanita yang menikah yang tidak ada wali. Setelah tidak ada wali, baru boleh ke wali wali sultan yaitu wali hakim. Itu yang boleh. Sementara kalau masih ada wali, maka harus dengan wali yang asli ini, tidak kepada wali hakim. Lanjutkan lagi usaha dan nasihati terus adik kita, nasihati terus kalau itu adalah kakak kita bahwa ini tidak benar dan bahwa kakak kita itu adik kita itu kalau itu adik kita ke ustadz-ustadz yang bisa menerangkan bahwa pernikahan seperti ini ada yang kurang daripada syarat sah nikah dan beritahu juga eh, suaminya hal seperti ini dan bujuk terus mereka untuk mengulangi pernikahan mereka karena memang ini nikah yang kurang salah satu daripada syarat nikahnya yaitu adanya wali. Wallahu alam. Namun ini menarik ya, kajian kita tentang akidah dan keimanan pada gaib, pertanyaannya tentang pernikahan gitu. Menarik ini. Tapi nggak apa-apa. Yang mana nih? Silakan Pak. Silakan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam man su'ila an ilmin fakatamahu uljimahu bijamin minan nar. Barang siapa yang ditanya tentang sebuah ilmu lalu dia sembunyikan ilmu itu, dia tidak jawab. Dia sembunyikan, dia tahu jawabannya, namun dia tidak mau jawab, dia sembunyikan, maka di akhirat dia akan dibelenggu oleh Allah dengan belenggu yang terbuat dari api neraka. Bapak sudah bertanya, haram bagi saya untuk menyembunyikan jawabannya. Saya akan jawab sesuai dengan apa yang saya ketahui dan apa yang saya yakini. Setelah kita mempelajari tentu sebelumnya dan bertanya kepada para ulama sebelumnya, Maka jawaban para ulama kita juga membaca sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Kita membaca sejarah kehidupan para sahabat yang hidup bersama Nabi SAW. Tak seorang pun dari mereka yang ketika wafat itu dilakukan di kubur mereka. Tidak di kubur Nabi, tidak Nabi melakukan di kubur anaknya, di kubur istrinya. Tidak juga para sahabat melakukan itu di kuburnya Abu Bakar, di kuburnya Umar, tidak juga dikuburnya kuburnya Aisyah setelah Aisyah meninggal setelah Nabi SAW ribuan sahabat Nabi meninggal ketika Nabi hidup tak satu pun yang Nabi SAW melakukan itu maka jawabannya itu pak yang saya tahu tidak ada yang saya tahu dan ini juga kita tanyakan kepada para ulama yang kita bertemu dengan mereka tidak ada Nabi melakukan maka lakukanlah seperti yang Nabi lakukan Wallahu a'lam. Tafadhal, silakan. Bagaimana dengan keterangan KUA? Heeh. Uh -huh. Jadi kalau sudah ratus sekian ratus kilo jarak antara seorang wanita dengan wali-walinya, maka boleh bagi KUA untuk menikahkan dengan alasan daripada mereka berzina meningkan mending dinikahkan begitu. Allah alam tidak ada kita tahu ilmunya dalam masalah ini. Nabi yang kita tahu hadisnya fasultanu waliyu man la waliyalaha. Penguasa yaitu wali sultan adalah wali untuk wanita yang tidak memiliki wali. Wanita yang tidak memiliki wali, orang tuanya tidak ada, meninggal. Abang adiknya yang laki-laki tidak ada. Om dan om omnya dari pihak ayah enggak ada, bab kakeknya enggak ada, enggak ada wali-wali yang laki-laki enggak, -laki, ada semua. Mana mereka? Meninggal sudah kena tsunami. Sementara dia mau menikah, maka solusinya adalah ke wali hakim, wali sultan, karena nggak ada lagi walinya. Ini hadis Nabi saw. Iya, tidak ada lagi walinya. Tidak tidak pernah ditemukan lagi. Tidak pernah ditemukan wali itu. Tak satu pun wali yang laki-laki ada. Kalau tidak ada ayah, iya, iya, digantikan dengan abang laki-lakinya. Dan sekarang ini jarak jarak ratusan kilo gampang Telepon sampai pak. Telepon kita dengan ayahnya bahwa ayahnya memberikan izin, silahkan saya izinkan anda untuk menikahkan putri saya, wakilkan wakili saya untuk menikahkan putri saya, sah pernikahannya. Nggak ada yang kita tahu. Justru pernikahan yang tidak sah itu adalah perzinaan. Pernikahan yang tidak sah berarti nikahnya nggak ada. Nikah tidak ada sama dengan tanpa nikah. Dan ini menjadi problem di tengah kita sekarang. Kenapa? Orang menganggap asal dapat kartu nikah, sah nikah. Ini yang jadi problem sekarang. Masyarakat menilai sah atau tidak sah nikah asal dapat apa? Kartu nikah. Bukan sah atau tidak sahnya dengan terpenuhi syarat-syarat nikah. Karena boleh jadi orang yang dapat kartu surat nikah pernikahannya sah, dan boleh jadi orang dapat kartu kartu nikah, surat nikah, pernikahannya tidak sah. Namun dia dapat surat nikahnya. Itu tetap tidak sah. Maka berhati-hati dalam masalah ini karena memang di zaman kita sekarang sudah banyak orang yang melakukan itu wal billah. Yang penting mereka pergi menikah di KUA kemudian dapat surat, dah sah nikah kemana-mana mereka pergi aman nih surat nikah kami ada. Wal billah, tidak boleh seperti itu. Ada pertanyaan lain di luar nikah? Silakan di luar nikah ya. Nikah nggak jawab lagi udah selesai. Baik. Ayah sudah meninggal. Ya. Si ayah sudah meninggal. Istri dari ayah ini, istri dari ayah ini berarti kan? Ya ingin berkurban kemudian mengikut sertakan nama suaminya yang sudah meninggal boleh atau tidak e, seorang wanita datang kepada Nabi SAW dan hadisnya sahih riwayat daripada Imam Ahmad seorang wanita datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan kepada Nabi SAW ibuku telah wafat ibuku telah wafat afa anha bolehkah saya bersodakoh untuk ibu saya? Kata Nabi SAW, naam, boleh. Dan hadis ini menjadi dasar para para ulama mengatakan bahwa apabila kita bersodakoh diniatkan untuk seseorang, diniatkan untuk seseorang yang ada hubungan kerabat dengan kita, maka itu sah. Namun saya Ana secara pribadi mendapat keterangan fatwa dari salah seorang ulama Muhammad bin Salim al faymin yang paling afdol yang paling afdol adalah bersatu dalam satu nyawa. Misalnya di satu sapi, ayah saya, ibu saya, walaupun sudah meninggal, kedua-duanya, kemudian saya, suami saya, saya, istri saya, anak-anak saya, dalam satu nyawa, itu yang paling afdol. Kemudian beliau mengatakan, seandainya untuk satu orang dikhususkan satu nyawa, misalnya ini kambing untuk saya, kurban saya yang kami yang satu ini kurban ayah saya yang sudah meninggal beliau mengatakan fala baksa maka boleh hal itu untuk dilakukan wallahu taala alam afdolnya disatukan dalam satu nyawa dan di dalam hadis lain riwayat Imam Abu Dawud Rasulullah SAW dhaha an nafsihi wa an ahlihi Rasulullah pernah melakukan udhiyah yaitu sembelihan hewan kurban untuk beliau dan keluarganya untuk beliau dan keluarganya. Jadi satu hewan kurban untuk beliau dan keluarganya. Beliau yang melakukan hewan kurban tapi untuk beliau diniatkan untuk beliau dan keluarganya. Wallahu alam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ayah kita tidak pernah mengajarkan kita satu ayat Al-Quran pun tidak pernah mengajarkan agama kepada kita sedikit pun iya tidak pernah mengajarkan kepada kita kemudian meninggal Setelah orang tua kita ini meninggal lalu kita doakan orang tua kita tersebut. Apakah doa ini sampai? Itu pertanyaannya. Ya, pertanyaan pertama, masih mungkinkah orang tua kita ini masuk surga? Orang tua kita wafat di atas agama Islam? Urusannya kepada Allah, jangan saya tidak berani menjawab. Karena ini Allah yang memberikan keputusan. Akankah seseorang bisa ke surga atau tidak bukan bukan di manusia jawabannya. Selagi dia masih Islam, masih meyakini kebenaran agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah melakukan kekufuran dan kesyirikan yang dibawa mati maka ada kemungkinan dan pintu surga masih terbuka luas untuk selagi dia masih muslim dan meyakini kewajiban salat wallahu alam masih harapan untuknya masuk surga masih ada ya tapi saya tidak tahu apakah ada apa namanya masih bisa ke surga soal surga tidak surga Allah yang tahu tapi selagi dia masih muslim jawaban saya hanya umum selagi orang wafat masih dalam keadaan Islam maka dia ada ada ada harapan untuk masuk ada dan pasti akan masuk surga Allah kalau dia wafat dalam keadaan Islam hanya Allah yang tahu sekarang keadaan orang tua kita tersebut kemudian pertanyaan kedua kalau kita doakan beliau apakah doa kita sampai kita berdoa ke orang tua atau berdoa kepada Allah? Kok pertanyaannya sampai kepada orang tua? Enggak, sebentar Pak. Saya saya merasa aneh dalam pertanyaan. Kita berdoa kepada Allah. Pertanyaannya tadi, apakah doa saya sampai kepada orang tua? Kan kita berdoanya kepada Allah. Nah, itu dia, Pak. Jadi dalam pertanyaan ini ada yang aneh saya ingin memberitahu Bapak yang bertanya bahwa ada yang aneh dalam pertanyaan. Kita berdoanya kepada Allah kan? Kok pertanyaannya sampai nggak ke orang tua saya? Kita berdoanya kepada Allah loh. Harusnya pertanyaannya sampai nggak kepada Allah doa saya, ya kan? Karena berdoanya kepada siapa? Kepada Allah. Saya kirim surat kepada ibu saya yang di Medan. Sampai nggak surat saya kepada bapak saya yang di Papua? Ya nggak sampai. Karena surat saya kirimkan kepada ibu yang di Medan. Kita berdoa kepada Allah, sampai tidak kepada orang tua. Kok aneh? Iya, saya tahu persis. Saya ingin kita tahu ada yang salah dalam pertanyaan. Ada yang salah dalam pertanyaan. Ya, kita berdoanya kepada Allah. Kalau kita berdoa kepada orang tua kita, wahai ayahku, tolong ampuni dosaku, haram. Doa kita kepada orang tua kita, haram. Nggak boleh. Doa kita wajib kepada Allah wa annal masajidalillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid semuanya punya Allah, maka jangan berdoa kepada selain Allah. Nah, berdoa kepada Allah. Sampai enggak kepada Allah? Sampai. Kepada Allah pasti sampai. Allah mendengar. Kalau doa kita dikabulkan oleh Allah, bermanfaat untuk ayah kita. Kalau doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, tidak bermanfaat untuk orang tua kita. Terserah Allah karena kita tidak tahu itu Allah yang ngatur. Allah terima atau tidak terima Allah yang punya hak untuk mengabulkan permintaan kita terhadap orang tua kita. Ya Allah, tolong ampuni dosa orang tua saya. Kalau Allah kabulkan bermanfaat, dosa orang tua kita diampuni oleh Allah. Bukan sampai sampainya kepada Allah. Ya Allah, jauhkan orang tuaku dari azab kubur. Allah kabulkan doa ini, Allah jauhkan orang tua kita dari azab kubur. Kalau Allah kabulkan. Kalau tidak Allah kabulkan berarti kita dapat pahala dalam berdoa namun karena doa kita tidak dikabulkan maka dosa beliau tidak diampuni oleh Allah karena doa tidak dikabulkan. Namun kita berpahala di dalam berdoa. Ini bagian daripada bakti anak kepada orang tua. Jadi kalau kita berdoanya kepada Allah, Allah kabulkan, maka bermanfaatlah untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Dan itu tidak hanya untuk orang tua, teman, tetangga, rekan bisnis. Bahkan kita disuruh berdoa untuk orang yang tidak kita kenal. Lihat doa-doa para khotib di setiap Jumat. Allahumma lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah ampunkan ampuni seluruh orang muslim laki-laki dan muslim perempuan mukmin laki-laki dan mukminah perempuan. Ampunkan semua mereka. Al ahya minhum wal amwat, yang hidup dan yang telah meninggal. Coba lihat. Kita doakan orang yang sangat banyak yang kita tidak kenal. Dan itu juga doa, Nabi Ibrahim di dalam eh, doa Nabi Nuh di dalam Al-Qur'an surat Nuh. Rabbi ghafirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan dosa yang memasuki rumahku dan dosa seluruh kaum mukminin dan kaum mukminat. Lihat doa Nabi Nabi Nuh untuk seluruh kaum mukminin dan kaum mukminat. Lihat di dalam di dalam doa kita ketika kita tahiyat, tasyahud. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Semoga keselamatan untuk kita dan keselamatan kepada seluruh hamba Allah yang soleh. Kata Nabi Muhammad di dalam hadis yang sahih memang Muslim, ketika itu diucapkan oleh seorang muslim dalam solatnya, maka doanya tersebut akan bermanfaat untuk seluruh hamba Allah yang soleh di permukaan bumi baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal di perut bumi doa yang kita baca di dalam solat assalamu alaikum wa ala ibadillahi salihin kalau diterima oleh Allah akan bermanfaat untuk seluruh hamba Allah yang soleh jadi doa itu kepada Allah kalau doa kepada Allah maka pertanyaannya sampaikah kepada Allah Jangan doanya kepada Allah pertanyaannya sampaikah kepada orang tua saya? Ya nggak sampai yang doanya kepada Allah kok. Gitu. Namun kalau doa kita tersebut dikabulkan oleh Allah, bermanfaatlah untuk orang tua kita. Kalau tidak dikabulkan oleh Allah, manfaatnya untuk kita saja. Namun kalau dikabulkan oleh Allah, manfaatnya untuk orang tua dan untuk kita. Dua-duanya dapat manfaat. Kita dapat manfaat dengan berpahala, berdoa kepada Allah, berbakti kepada orang tua, apalagi doanya kita ucapkan di dalam ketika kita selesai sholat tahajud misalnya di waktu yang paling afdol kalau kita ucapkan di masjid doa itu di tempat yang lebih afdol kalau apalagi doa itu kita mulai dengan sholawat kita mulai dengan puji-pujian kepada Allah makin banyak pahala yang kita dapatkan Wallahu alam satu pertanyaan terakhir mudah-mudahan dengannya kita bisa mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi apabila seseorang bangun terlambat kemudian tidak bisa sholat sunat fajar sebelum subuh dan ia hanya bisa sholat subuh berjamaah subuh berjamaah di masjid dapat apakah boleh baginya untuk sholat sunat fajar setelah selesai sholat subuh jawabannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat seorang sahabat salat setelah subuh. Seharusnya setelah subuh nggak ada salat sunat kan? Nabi SAW melihat seorang sahabat salat setelah salat subuh. Salat sunat setelah salat subuh. Setelah orang itu selesai salat, Nabi bertanya, "Engkau salat apa?" Sahabat itu menjawab, "Saya tidak sempat tadi untuk sholat sunat sholat sunat sebelum subuh maka saya lakukan setelah subuh ini mendengar sahabat itu mengatakan itu Nabi diam saja dan pergi nah para ulama menyampaikan hadis ini menunjukkan bahwa orang yang tidak sengaja karena ketiduran dan yang lainnya akhirnya tidak sempat untuk sholat sunat sebelum subuh eh, karena sudah kadang orang sholat berjamaah dia hadir sholat berjamaah maka boleh baginya untuk sholat sunat setelah sholat subuh berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi kemudian ada hadis lain dalam kondisi yang berbeda masih riwayat Imam Abu Dawud eh, Nabi Muhammad SAW ketika pulang dari perperangan pulang dari peperangan orang pulang dari perang lemah lemah capek gitu kan ketika mau tidur istirahat tidur Nabi berkata kepada Bilal ikhla lana ya Bilal engkau wahai Bilal jangan tidur, berjagalah untuk kami. Diperintahkan Bilal untuk berjaga, jangan tidur supaya bertugas untuk membangunkan kaum muslimin apabila telah datang fajar. Ternyata Bilal karena capek juga ketiduran juga. Di dalam riwayat hadis itu dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali terbangun dan telah merasakan panasnya sinar matahari di pipi beliau. Sinar matahari sudah panas di sana ya sekitar jam 8 pagi. Itu sudah panas matahari. Di jam segitu. Kalau 7 belum panas. Sekitar jam 8 atau setengah setengah 8 sudah mulai panas cahaya matahari. Pa panasnya cahaya matahari itu yang membuat Nabi terbangun. Fastarja'a. Nabi Muhammad ketika terbangun seperti itu beliau beristirja apa bersirja mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mendengar istirja Nabi Abu Bakar terbangun kemudian dibangunkan seluruh kaum muslimin lalu kemudian Nabi memerintahkan Bilal untuk azan kemudian mereka Nabi dan para sahabat sholat sunat sebelum subuh dua rakaat baru kemudian komat baru sholat subuh berjamaah ini kasusnya berbeda pak. Terlambat bangun yang orang sudah selesai sholat subuh. Kalau tadi kasusnya terlambat bangun, sholat sunatnya tidak dapat, sholat berjamaahnya dapat. Nah ini kasusnya sahabat yang tadi. Namun ini kasus yang berbeda. Kita terlambat bangun, sholat subuh sudah selesai. Kita nggak dapat lagi sholat berjamaah. Katakanlah terbangun jam 6 Terbangun jam 6 Karena terlalu lelah tadi malam kemudian terlambat bangun, tidak disengaja bangun jam 6. Kalau keadaannya seperti ini, boleh bagi kita untuk wudhu, sholat sunat subuh dulu dua rakaat, baru kemudian sholat subuh dua rakaat. Walaupun bangun, terbangunnya kita itu jam 8 pagi, tapi tidak boleh disengaja kan bangun terlambat itu disengaja haram. Tapi memang tidak disengaja, akhirnya terbangun jam jam 8 masih ada kesempatan untuk sholat sunat subuh dua rakaat sebelum melakukan sholat subuh. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim, "Manna man nasiya man nama an salatin aw Barang siapa yang tertidur dari melakukan sholat au nasiyaha atau lupa dia, lupa melakukan sholat fawaktuha hina dakaroha Maka waktu bagi dia melaksanakan sholat adalah di saat dia ingat sholat itu. Itulah waktu dia untuk melaksanakan sholat. Nah, begitu dia terbangun atau tadi lupa, baru ingat, maka waktu dia untuk sholat adalah ketika dia ingat itu, ketika dia terbangun. Ketika itu waktunya, maka boleh bagi dia untuk sholat sunat dulu, baru kemudian sholat sholat wajib. Sampai di sini pertemuan kita di malam hari yang berbahagia ini. Semoga Allah mencatatkan duduknya kita di masjid adalah ibadah dan duduknya kita mendengarkan kajian adalah zikir dan ibadah kepada Allah. Bahagian semoga kita dicatat termasuk orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah di permukaan bumi dan Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan mereka mendirikan salat dan mereka menunaikan zakat dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid tersebut dan kita dicatat oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang memakmurkan rumahnya di permukaan bumi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.